تابع هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita kembali melanjutkan kajian dalam bab al-adhahi atau al-udhiyah setelah pada kajian semalam kita membahas definisi al-udhiyah kemudian hukumnya dalam syariat Islam Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas beberapa masail lainnya dan nanti akan ada kesempatan soal jawab e, namun diharapkan pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita dengan harapan akan berjalan secara tertib e, bab demi bab atau permasalahan demi permasalahan hingga selesainya kajian bab al-udhiyah atau al-adhahi Di antara pembahasan dalam permasalahan ini yang sering disebut oleh ulama dan juga muncul pertanyaan mana yang lebih utama di Idul Adha berkorban atau menyembelih udhiyah dibandingkan bersodakoh dengan nilai atau harga hewan tersebut kepada fukara wal masaki misalkan nilai seekor kambing 1,5 atau 2 juta nilai ini lebih baik dibelikan seekor kambing sebagai udhiyah atau disodakahkan untuk fukara wal masaki maka telah bersepakat para ulama bahwa menyembelih kurban lebih utama dibandingkan bersodakoh dengan nilai hewan korban tersebut di saat Idul Adha karena al-udhiyah adalah sebuah ibadah tersendiri yang memiliki nilai dan darajah tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah pintu amal lainnya. Ini penting untuk dibahas. Sebagian orang kadang-kadang memakai logika dan perasaannya. Saya kalau ber, menyembelih seekor kurban membutuhkan proses yang proses ini semua orang akan tahu saya bersodakoh atau menyembelih kurban sehingga saya akan sulit untuk ikhlas dalam niat kalau sodakoh bisa saya menyembunyikannya dan orang tidak tahu Ketahui ini semua adalah salah Jika memang benar alasan seperti itu muncul dari hatinya yang bersih Maka ketahuilah bahwa Naam tidak cukup niat dan keinginan yang baik Tetapi wajib disertai dengan Al-ittiba Mengikuti syariat Islam ini Nah Barakallahu fikum Tentu kita harus berjuang Butuh adanya al-mujahadah di dalam memerangi eh, niat-niat e, yang tidak baik Arya dan yang semisalnya Kemudian di antara pembahasan yang juga disebutkan oleh para ulama dalam Al-Udhiyah adalah para ulama telah bersepakat bahwa Al-Udhiyah harus dari jenis bahimatul an'am harus dari jenis apa bahimatul an'am selain bahimatul an'am tidak diterima dan tidak sah apa bahimatul an'am itu meliputi al-ibil kemudian al-baqar kemudian al-ghanam Bermula dari ini muncul pertanyaan. Kalau seingat saya sudah disebutkan dalil tentang wajibnya bahimatul an'am dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah. Dari sini muncul pertanyaan, apakah boleh seorang menyembelih kurban dengan jamus? Apa itu jamus? Kerbau. Apakah dibolehkan ataukah tidak terjadi beberapa pendapat di kalangan ulama. al syekh Muhammad bin Shalal al dalam kitabnya Liqa Al-Babil Maftuh ketika ditanya apakah boleh udhiyah dengan jamus atau kerbau beliau menjawab idza kana minha faminha kalau seandainya jamus itu termasuk jenis al-baqar maka boleh dia termasuk hewan udhiyah bahimatul an'am kalau jamus digolongkan sapi bagian dari al-baqar bahwa al-baqar itu memiliki jenis-jenis antara lain kerbau nah jika demikian maka kata Syekh Naam dia termasuk bahimatul an'am dan dengan itu boleh udhiyah dengannya. Tapi kalau bukan, artinya tidak dikategorikan jenis sapi atau al-baqar, maka tidak boleh. Beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Baqar di mana nama ini adalah yang dikenal Indal Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Sementara Jamus tidak dikenal di kalangan Arab. Nah, tidak dikenal di kalangan mereka, enggak ma'ruf Jamus. Di dalam sunnah juga tidak disebutkan. Nah, namun Syekh tidak memastikan, beliau hanya mengatakan idza kana minha fa minha. Menjawab permasalahan ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa dalam kitab beliau atau uh, kitab Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam bin Taimiyah ketika membahas tentang zakat membahas tentang <clears throat> jenis-jenis hewan yang terkenai zakat beliau mengatakan faslun di dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan faslun wal jawamis al jawamis jamak dari apa jamus wal jawamis bimanzilatil baqar al jawamis jamus kerbau itu kedudukannya sama dengan al baqar kemudian beliau menyatakan haka ibnul mundir fihi al ijma' Al-Imam Ibnul Mundir menghikayatkan, menukilkan dalam permasalahan ini telah terwujud adanya ijma ulama bahwa al-jamus bagian daripada al bakar sehingga ada zakatnya sehingga ada zakatnya karena pembahasan ini tentang zakat dari sini kita bisa mendapatkan faidah bahwa jamus bagian dari jenis al bakar dengan itu dia termasuk bahimatul an'am sehingga dibenarkan atau diizinkan berkorban dengan apa? Al-jamus atau kerbau. Wallahu a'lam bisawab tentang permasalahan ini. Syekh Ibnu Uthaymin tidak memastikan bukan berarti bahwa Syekh tidak tahu pernyataan Syekhul Islam ibn Taimiyah. Nah, mungkin saja beliau uh, belum memandang hal itu sehingga beliau tidak memastikan idza kana minha fa minha. Beliau tidak berani menjawab tapi beliau hanya mengatakan jika kerbau atau jamus digolongkan jenis al-baqar bahimatul an'am maka dia bagian daripada bahimatul an'am. Bisa dipahami? Namun sebagai bentuk nasihat tentunya eh, sebaiknya kita tidak masuk dalam masalah yang di situ terjadi khilaf. Yang menjadi taruhan adalah ibadah kita. Nah, Hendaknya alhamdulillah, jenis hewan yang lainnya masih mudah didapat mulai dari kambing dan sapi khususnya di negeri ini. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Sebelum ada pertanyaan, di antara pembahasan yang disebutkan dalam hal ini, apakah dibenarkan menyembelih udhiyah dengan al-baqar al-wahsyi? Sapi yang liar, sapi liar. Dengan kata lain di, nama, di kita diberi nama apa? Hah? Bandeng. Iya. Tahu bandeng? Bandeng itu jenis sapi tapi liar. Sebagaimana himar itu ada yang ahli, ada yang wahsi. Yang ahli haram untuk dimakan, yang wahsi halal untuk di, dimakan. Nah, maka permasalahan ini sangat penting dibahas oleh para ulama di antara mereka ada yang mengatakan bahwa al-baqarul wahsyi la yajuzu al-udhiya au at-tadhiya bihi au biha. Tidak boleh menyembelih korban dengan uh, sapi liar dalam hal ini banteng. Ya. Nah, Bahimatul an'am adalah hewan ternak. Hewan ternak itu e, tidak liar. Ya. Barakallahu fikum. Sudah jinak. Ada yang perlu ditanyakan? Nah. Enggak ada. Kita lanjut pembahasan berikutnya. dan pembahasan tentang kewajiban al-udhiyah dengan bahimatul an'am sekaligus kita telah membahas syarat pertama sahnya udhiyah karena keabsahan uh, udhiyah ada beberapa syarat antara lain adalah harus dari bahimatul an'am sehingga kalau ada orang berkorban dengan kuda misalkan yang mahal walaupun halal dagingnya untuk dimakan maka tidak sah udhiyah tersebut. Pembahasan berikutnya adalah mana yang lebih utama menyembelih hewan-hewan ini apakah lebih utama onta ataukah sapi ataukah kambing pendapat kebanyakan para ulama, mayoritas ulama adalah lebih utama onta, kemudian yang kedua baru sapi, kemudian yang ketiga baru al-ghanam. Kalau seandainya seorang mampu untuk membeli seekor sapi dengan harga misalkan 21 juta. Mana yang lebih utama membeli seekor sapi sebagai udhiyah dengan harga tersebut ataukah membeli 7 ekor kambing dengan harga 3 juta per ekor? Berarti total berapa? 21 juta juga. Bisa difahami, Membeli seekor sapi ataukah 7 ekor kambing Terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan ulama. Ada yang mengatakan uh, uh, apa namanya sapi, ada yang mengatakan kambing karena uh, kambing itu dagingnya lebih besar manfaatnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, demikian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam permasalahan ini قال أما الأضاحي فقال المؤلف muallif إبل ثم بقر ثم غنم Sementara menyebelian kurban ya, mana yang lebih utama maka al-muallif penulis kitab uh, Zadul Mustaqni' madhab Hambali beliau lebih memilih onta lebih utama kemudian sapi kemudian kambing memilih lebih didahulukan apa onta. Kemudian Syekh menyatakan, wa muraduhu in dzabaha ba'iran kamilan afdal minasyah. Maksud penulis adalah menyembelih seekor onta itu lebih utama dibandingkan seekor eh, seekor kambing. Nah, ini nggak ada iskal masalah ini. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan lebih utama kambing kalau udhiyah karena Rasulullah menyembelih dengan apa? kambing pada waktu udhiyah. Bukankah dengan onta? Onta itu di saat apa? Al-haji, di saat haji. Ya. Di saat haji menyembelih dengan 100 ekor onta. Sementara udhiyah yang diriwayatkan dari Rasul menyembelih kambing. Maka dari itu lebih utama seekor kambing dibandingkan al-ibil. Namun mayoritas ulama menyatakan tidak demikian. Ya fi'il Rasul tentunya ada sebab-sebab ya. tetapi barakallahu fikum hampir sepakat para ulama bahwa yang nilainya dan harganya lebih banyak, lebih tinggi itu yang lebih baik dibandingkan yang di bawahnya. Menyembelih seekor onta dengan harga mungkin sekarang 25 juta, ya, tentu lebih utama dibandingkan seekor kambing dengan harga 3 juta atau 4 juta. Lebih utama. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa amma law dhabaha ba'iran an sab'i syiyah, fa sab'u asyiyah afdal min al-ba'ir." Namun kata beliau, kalau menyembelih di, uh, satu ekor onta dibandingkan tujuh ekor kambing, maka lebih utama apa? Tujuh ekor kambing kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, ya, وعللوا ذلك بأنها أكثر نفعا mereka menyebutkan illah sebab kenapa lebih utama tujuh ekor kambing para ulama yang berpendapat ini kata beliau menyatakan sebabnya karena tujuh ekor kambing ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan satu ekor onta wallahu taala alam masalah manfaat masalah manfaat itu relatif yakhtalif fil uruf berbeda manfaat itu dengan perbedaan kebiasaan ini satu masalah misalkan kita tahu di banyak negeri di, di banyak daerah di negeri kita di banyak daerah di negeri kita lebih mengutamakan daging sapi dibandingkan daging kambing. Yang saya tahu kampung di sekitar kita ini lebih mengutamakan sapi dibandingkan kambing. Demikian ya. Ustaz Nah, yang lainnya setuju? Hah, yang biasa jadi panitia? Nah, itu yang Anda tahu. Maka kalau ilahnya seperti yang disebutkan di sini, bahwa al-mu'tabar di sini adalah an-naf'u au aktsaru naf'an maka seperti di tempat kita ini lebih utama sapi dibandingkan apa? kambing. Nah, ini di satu sisi masalah kesukaan para uh, yang uh, para konsumennya yang akan mengkonsumsi dagingnya tersebut. Di sisi lain yang ana tahu, wallahu alam, satu ekor sapi dengan harga misalkan e, sama dengan tujuh ekor kambing itu lebih banyak dagingnya dibandingkan tujuh ekor kambing. Bukan demikian? Wallahu alam ini yang anda tahu. Ada yang bisa menjadi penjelasan? Nah, Rosidin Yahya ada di sini? Ada? Atau siapa yang biasa Nggak ada yang bisa memberi penjelasan? Nah, fadal. Ustaz Abu Ja'far, siapa? Yahya ada di sini. Nah, Yahya Mu'tabar. Nah. Fadal ya akhi. Satu ekor sapi dengan harga yang sama dengan tujuh ekor kambing, lebih banyak dagingnya sapi dibandingkan kambing. Betul? Berarti ini sepakat. Kemarin anda juga mendapatkan keterangan yang sama seperti ini dari salah satu pakar Al-Akhisham Bawazir. Nah, Eh, sama juga dan Pak Soleh Hadi di situ Bondo. Nah, atas dasar itu e, tentunya seorang yang mampu menyembelih satu ekor sapi lebih utama ya, dibandingkan menyembelih tujuh ekor kambing dengan harga yang sama. Tapi kalau satu ekor sapi harga 14 juta dengan tujuh ekor kambing misalkan dengan harga per kambingnya 5 juta, ada kambing 5 juta? Hah? Enggak ada. Ada nah. Barakallahu fikum. Ada. Maka ini perlu ditinjau ulang dari sisi apa tadi manfaatnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kalau tadi Ibn Utsaimin menyebutkan yang lebih banyak manfaatnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ikhtiyarat dalam kitab Al-Ikhtiyarat beliau mengatakan berpendapat ila annal amr ala qadri al-qimah mutlaqan bahwasanya perkara ini mana yang lebih utama sangat ditentukan atau bergantung kepada nilai atau harga secara mutlak. Mana yang harganya lebih mahal itu yang lebih utama. Ya. Barakallahu fikum. Mana yang lebih mahal itu yang lebih utama. Ini dalam pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Namun tentunya eh, pembahasan ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang punya kemauan tinggi. Pembahasan ini mana yang lebih utama, menyembelih onta atau kasapi atau kambing? Kalau eh, kambing eh, tujuh ekor kambing dengan satu ekor sapi atau satu ekor onta mana yang lebih utama? Pembahasan ini sangat dibutuhkan oleh orang yang punya kemauan untuk berlomba-lomba mengamalkan firman Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun atau qaulu ta'ala fastabiqul khairat. Nah, orang yang nggak peduli ya, yang nggak ada kemauan untuk fastabiqul khairat. Nah, atau al-munafasa fil jannah dan darajatul jannah, dia nggak terlalu butuh pembahasan ini, yang penting anak nyembelih lah. Nah, yang penting uh, anak selamat dari uh, kewajiban ini tadi. Nah, Orang yang punya jiwa at-tanafus dalam jannah dia sangat penting pembahasan ini. Nah, mana yang lebih utama? Dia ingin mencari mana yang lebih Allah cintai. Walaupun tentunya ini sangat penting untuk diingatkan ya ikhwan sebelum itu. Dalam masalah selain ibadah tidak jarang dari umat ini yang sangat perhatian kalau dia mau beli sepeda motor, dia lihat mana yang terbaik, mana yang paling nyaman. Mau beli sepeda untuk olahraga, iya, dipilih yang mana yang paling nyaman. Ha? Walaupun harganya mahal, dipilih. Oh ini kelebihannya di sini, asan yang ini, ini bagus tapi kurangnya di sini. Jangan, dia pilih. Tapi giliran untuk ibadah, es yang penting terlepaslah dari kewajiban sudah. Yang penting saya menunaikan walaupun yang paling ringan harganya. Ya subhanallah. Ketika dia ingin membangun rumahnya, ya, dia akan pilih kayu, kusen yang bagus, yang kuat, yang ini, yang itu. Cat rumahnya yang ini, yang itu. Kalau mau beli mesin cuci, yang ini, yang itu. Perhatian dia. Ini ini harganya mesin cuci 3 juta. Ini berapa? 5 juta. Cuma kelebihannya ini sudah yang ini aja. Subhanallah. Giliran ibadah nah, dia lupa kepada firman Allah Subhanahu wa taala lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun sungguh kalian tidak akan bisa meraih amal kebajikan ya, sampai kalian berinfak sesuatu yang kalian cintai sesuatu yang sangat berharga di hadapan kalian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wahai orang-orang yang beriman berinfaklah dari tayyibat dari apa yang kalian hasilkan yang kalian dapatkan dapatkan dari penghasilan kalian nah barakallahu fikum ini suatu hal yang penting untuk diingat oleh kita semuanya terkait masalah ibadah walaupun tentunya at-tanafus dan al-musabaqah fil khairat tidak boleh kita melupakan firman Allah Subhanahu wa taala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum sungguh tidak akan bisa meraih uh, ajr ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala Enam, banyaknya darah yang ditumpahkan dari hewan-hewan sesembelian kalian dan tidak pula dari jumlah dagingnya, ya, tetapi yang akan meraih riba Allah, ganjaran dari Allah, sawab min Allah adalah barakallahu fikum at-taqwa, yakni an-niyah as-salihah. Dan bukan berarti sebaliknya Saya daripada beli seekor sapi harga 20 juta Tapi ria, ah san saya beli satu ekor kambing Padahal dia mampu untuk membeli satu ekor sapi. La, bukan demikian. Ista'inu billah. Minta tolong kepada Allah untuk ikhlas. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku di dalam bersyukur kepadamu, di dalam mengingatmu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Mampu membeli seekor kambing dengan nilai misalkan kalau dirupiahkan 2,5 juta. Dia tanya, berapa sih kambing yang paling sudah memenuhi syarat yang paling murah berapa? Dia mampu sebenarnya. Yang ditanya berapa kambing termurah yang memenuhi persyaratan? Oh ada 1,2 Anda ada nggak yang 1,1 Subhanallah Padahal dia mampu Allah berikan rezeki kepadanya nah, Ada nggak yang 1,1 ada ya, khi, cuma e, telinganya agak pendek sedikit. Terus tidak apa-apa sedikit-sedikit. Subhanallah. Yang penting sah. Sah kan? Ini bukan jenis syarat yang bisa membatalkan e, udhiyah kalau tidak diwujudkan. Iya sih, Gak ada masalah telinganya e, sedikit pendek, ya Gak ada masalah sih, sah-sah saja. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya subhanallah, giliran untuk Allah, giliran untuk ibadah, dia tidak bersungguh-sungguh. Dia sangat cinta kepada hartanya. Giliran untuk dirinya, untuk keluarganya dan anak-anaknya dia memilih yang terbaik wallahu a'lam bissawab nah Mana yang lebih afdal berkorban untuk orang tua atau untuk diri sendiri? Sedangkan saya tahu, nah, sedangkan saya tahun lalu sudah berkorban dan orang tua saya belum pernah. Barakallahu fiik. Pertama kewajiban itu mengenai setiap muslim yang telah mampu. Nah, kalau di tahun berikutnya dia tergolong mampu, maka berkorban itu wajib atasnya. Orang tua diharapkan juga mendapatkan ganjaran jika dia orang tua tersebut dalam nafkah antum. Jika dia orang tua dalam nafkah antum barakallahu Maka kedepankan antum untuk menyembelih kurban tersebut. Kecuali antum punya rezeki lebih. Antum punya rezeki lebih. Maka sembelilah kurban itu untuk antum dan juga untuk orang tua antum. Berikan uangnya ini ayah atau ibu bisa dibelikan seekor kambing atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau kau tidak mampu antum untuk melakukan itu, maka sembelihlah korban ini atas nama antum. Harapannya orang tua juga masuk dalam barakallahu fikum uh, ajr yang akan diraih dari uh, ibadah al-udhiyah ini. Apakah kewajiban kurban itu setiap tahun atau sekali seumur hidup? Setiap tahun bagi yang mampu. Setiap tahun bagi yang mampu bukan sekali dalam seumur hidup seperti ibadah haji enggak nah setiap tahun bagi yang mampu Masya Allah Tapi sudah tiba waktu isya insyaallah kita lanjutkan dalam kajian yang akan datang barakallahu fikum